بسم الله الرحمن الرحيم Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita Hingga di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala serta bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga berkat zikir kita kepada Allah, berkat salawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak keluar dari majlis ini kecuali kita termasuk ansaru Muhammad Poro pembela kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak ada di barisan beliau Rasulullah amin ya rabbal para hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim wal maulid ar-ridwan yang diridhoi oleh Allah majelis yang kita hadiri di malam yang mulia ini adalah majelis yang mulia majelis yang agung majelis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mensifatkan melalui hadisnya majtama'a qaumun tidaklah berkumpul sekelompok kaum di mana mereka ketika berkumpul yadhkurunallah masing-masing menyebut namine Gusti Allah Subhanahu wa taala wa yatadarasuna fihil Qur'an mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an mendengar dan bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali majelis itu oleh Allah Subhanahu wa taala diliputi dan dihujani rahmat Allah wa humur rahmah majlis itu dihujani rahmat oleh Allah dihujani kasih sayangnya oleh Allah dengannya majlis seperti ini dawuh para ulama majlis khairin satu majlis khair yukafiru sab'ina min majlisis su mengampuni dari dosanya 70 majelis-majelis yang lalai kepada Allah subhanahu makanya berkat majelis kayak ngoten niki kampung niku biasane tambah makmur kampung niku biasane tambah sregep ngajine niki adalah bekas hujanan rahmat yang Allah hujankan pada suatu majelis yang di situ mereka menyebut mengagungkan nama Allah serta nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuman yang mereka hidup. Wonten riwayat bahwa sesungguhnya kaum yang berkumpul zikir serta solawat kepada Nabi Muhammad akan juga membawa dampak untuk para ahli kubur. Dados tiang sing dikubur pun sedo niku pun akan mendapatkan percikan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala berkat berkat majelis al khair majelis yang baik zikir solawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi makanya wonten riwayat teng kitab syarah Ratibul Imam Abdullah bin Alawi al Haddad wonten tiang niku mimpi teng kampung menika kathah tiang sing mboten sae kemudian kuburan ku penuh dengan azab kubur suatu saat ada orang soleh yang datang dan mereka mengadakan majelis solawat kepada Nabi Muhammad berkat majelis, majelis seperti itu majelis solawat datang kanjeng Nabi subhanallah orang tersebut ketika mimpi yang kedua kalinya melihat di kuburan itu azab oleh Allah diangkat. Kemudian sang yang mimpi tadi bertanya, "Eh malaikat, biasanya nek kula tingali kuburan niki kathah tiang sing disikso, Kok sekarang sepi podo turu kabeh Kemana siksaan yang mereka terima sebelumnya? Kemudian dijawab Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kami malaikatul azab untuk berhenti mengazab karena kemarin mendengar solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad mendengar satu kaum berkumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi makanya ghasyiyat humur rahmah membawa kasih sayang tadi saat mesti nenek wonten kampung niku wis bejat kampungnya akeh maksiate niku berkat majelis zikir lan solawat Allah yang semestinya murka mungkin sudah mau memberi azab niku batal wurung sebab nopo majelis zikir majelis solawat nopo janjine ghasyat humur rahmah karena Allah menghujani dengan kasih sayang nah nek majelis niku diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala majelis itu menjadi mulia bukan cuma sekedar manusia dan jin tapi poro malaikat pun ingin hadir dan memuliakan dirinya untuk menghadiri majelis zikir makanya malaikat niku pak nek wonten majelis kayak ngonten niki langsung mereka berkumpul dan berkata halumu ila majlisina hadha eh eh malaikat Rinio-rinio wong gedung boto niki kumpul solawatan. Malaikat Pak niki kumpul sedanten. Hafat humul malaika, Sing hadir jamaah yang e malaikat niki akan malaikati. Mek kula kali panjenengan boten sakit, ningali. Karena kita itu memang belum mempunyai kemampuan untuk melihat malai makome durung nutut nggih enggak tapi pasti sampean ketemu malaikat niku pasti wis gak mungkin gak malaikat Israel nggih gak ono sing lewat kok malaikat sing siji niki nah turun malaikat malaikat turun ini karena apa ingin memuliakan dirinya melalui majelis zikir dan solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wonten riwayat teng kitab Fathul Mu'in Niku disebutakan tentang keutamaan solawat salah satunya Tidak berkumpul suatu kaum Kemudian mereka bersolawat kepada Nabi Kecuali akan keluar semerbak bau yang wangi Tapi bau itu tidak bisa dihirup dan tidak bisa dinikmati oleh jin dan manusia kalau jin dan manusia bisa menikmatinya, niscaya mereka nggak akan keluar dari majelis itu sampai kapanpun dan orang bergerumun menghadiri majelis tersebut. Terus sing diparingi izin Gusti Allah menciumnya adalah malaikat. Makanya malaikat kumpul. Majelis solawatan seperti ini berkali-kali kita solawat solawat itu solawat satu itu kayak semprotan minyak wangi jos nah lek sing kono solawat jos sing kono solawat jos wangi niki mulak mambune wangi niki naik sampai tatruku sab'a samawat tujuh langit niku Pak Malaikat pun bergurumun datang ke majelis solawat tersebut ingin untuk menikmati bau wangi solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek menungso ambek jin mambu wangi ini mereka akan sibuk dengan majelis itu dan lalai dengan dunianya. Tapi berhubung kalau kali panjenengan boten diparingi izin kali Gusti Allah mencium bau semerbak wanginya solawat ya akhirnya kita nggak bisa menikmati seindah para malaikat menikmatinya gelem kak gelem ya wis nikmatono keringete tonggomu iku sing sebelah iku berangkat mau lutan, gak gak minyak wangi sedino gak adus kadang-kadang mulek mambune nek jero tapi wis gak popo berkati solawat mugi-mugi kalau kali panjenengan diparingi Gusti Allah barokah dunia akhirat hafat humbul malaikat malaikat niki kumpal kumpul terberiki kita nggak melihat tapi mereka miliaran yang datang kemudian kalau sudah malaikat kumpul hasilnya nopo nazalat humus sakinah Pak nek kula kali panjenengan kumpul wong alim telu papat sing gak tau dosa niku Pak ati tenter enak kerasan betah niki sebab nopo kumpul mbek wong sing gak dosa coba sampai niki nek kumpul kali koncone sampean sing ahli mang masjid delane kita duduk di sebelahnya itu merasa nikmat nah bagaimana kita berkumpul dengan para malaikat makanya jaminannya nek wis rahmat niku turun malaikat menggerumuni majelis itu akhirnya nazalat humus sakinah turun sing jenenge sakinah nggih sampean titeni lah ana sakinah ndek mburi niku jilbaban niku nggih anake Pak Lurah niku lho sakinah nggih mudun niku sakinah artinya ketentraman jiwa karena apa? Dia merasa kehadiran malaikat di sisinya. Niku sing rasa ketekan malaikat. Nopo maneh nek sing kerasa ketekan Kanjeng Nabi Muhammad wis kenikmatan akan semantiasa dia nikmati bahkan setiap hadir majelis dia masih terngiang-ngiang dengan indahnya wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun diparingi rahmat ditekani para malaikat ati tentrem newis ati tentrem ada lagi yang lebih dari ini semua ada wa dzakarallahu fi ma indah kemudian disebut siji-siji di absen jeneng kula kali panjenengan di absen oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala Uzkuruni azkurkum ingat dan sebut namaku ku sebut namamu Nah nek Gusti Allah pun nyebut namine kula kali panjenengan sinten sing boten bangga Zikir kepada Allah hebat Wala zikrullahi akbar Tapi zikir Gusti Allah kepada kita lebih hebat Makanya Jumatan itu kadang-kadang kita dengar Wala zikrullahi akbar Sesungguhnya Allah yang menyebut itu lebih besar Nek Gusti Allah nyebut namine kula kali panjenengan Mek kula lan panjenengan boten kroso Niscaya akan merasakan kenikmatan yang gak ada duanya wis gak usah disebut Gusti Allah disebut wali kota is buanggane setengah mati kon gak ruah membengi wali kota rapat nyebut jenengku disebut jenenge mbek wali kota niki gak iso turu rong dina rong bengi napa maneh disebut ambek Pak Gubernur petang dina petang bengi napa maneh disebut ambek Pak Presiden sampai mati gak turu wong iku buanggane setang mati kon roh SBY winginane nyebut jenengku disebut kalau kita menyebut nama Pak SBY biasa anak sing ngreken buk bentino tas BN SBY SBY ya tetep bis kano ana apa sampean tapi nih Pak SBY sing nyebut nama namine panjenengan disebut sing ndek buri Pak Paijo iku wo gak turu ya Allah Lailatul Qadar nopo Pak SBY ini ku nyebut jenengku saking girange saking senengi disebut namine kali sinten oleh presiden atau disebut oleh seorang artis artis disenengi jenengi disebut bangga nih setengah mati utawi sing seneng ambek para ulama nek ini disebut kirim salam moro-moro kiai ini kirim salam Habib niki kirim salam ya Allah temenan anak aku kirim salam kirangnya setengah mati karena disebut namanya nah kulolan panjenengan kumpul di majelis ini pertama turun rahmat dari Allah sebab majelis ini kosong daripada kepentingan duniawiyah di majelis ini karena yang golek duit kecuali dia buri ini dodolan kok ini memang buri-buri ini bahaya makanya kanjeng Nabi pun nyebut innama yakulu zi'bu al ghanamal qasiyah serigala niku biasane mangan wong sing ndek buri-buri nggih umpamine wedhus digiring sing diuber ambek serigala sing bareng-bareng ambek ibuke napa sing dhewean sing dhewean makane sing duwe mburi-mburi niki bahaya enteno kok dicokot serigala kok mburi nggih kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pertama menyebut memberikan rahmatnya di majelis ini didatangi malaikat semerbak wangi turun ketentraman di jiwa kita dan terakhir kenikmatan yang paling utama nami kula kali panjenengan disebut setunggal-setunggal wik Gusti Allah nah nek kalau kita sudah dipanggil nama kita sama Allah karena majelis kita ini tidak ada kepentingan apapun nggak ada kepentingan duniawi gak ono sing golek duit ya gak ono sing golek jabatan ya nggak ada di sini yang ingin balas dendam kabeh kumpul kepingin baro kepingin yang atine Kanjeng na maka murni sudah turun rahmat dari Allah gak ada yang cari ketenaran gak kepingin terkenal gak ono sing kepingin bu sing diburi-buri niku biasanya golek pasangan nih biasanya lungguh buri ngenteni sing wedok-wedok niku mulai niku masa mau aku gak roan awas kon ya lek niatmu gak berubah kok deloken kon beb kula niki niate serius serius apa cari pasangan hidup nek golek pasangan hidup niku wong tuane dilibatno ojo golek dhewe nggih nah lek golek dhewe nek mburi nek majelis didelok anak sapa iku delok sing lambe putih niku lho sing jilbabe blontang-blonteng niku lho oh iya iku iku mari kelelep di sawah makanya blontang-blontang lah ngono kok mbok rabi lho ya apa sing hati-hati toton niatin hadir majelis supaya majelis ini ku penuh roh, mat. dijamin majelis yang kita hadiri untuk kita mendapat ridha Allah akan dipenuhi rahmat subhanahu wa ta'ala nama kita disebut kalau sudah nama kita disebut orang yang setelah diabsen tadi itu keluar dari majelis dengan suasana yang berbeda mendapatkan afar dampaknya rahmat Allah pertemuan dengan malaikat penyebutan nama Allah hingga keluar dengan keadaan yang beda tambah dekat dengan Allah tambah rindu dengan Nabi Muhammad sing dugi teng meriki betul-betul karena kecintaan Nabi terngiang-ngiang solawat kepada Nabi Muhammad itu masih terngiang-ngiang di telinganya pulang sampai di rumah kepikiran kanjeng Nabi turu diimpeni kanjeng Nabi niku ini memang fungsi kita hadir di majelis yang seperti ini karena memang nggak ada dunianya Kata Habib, kata ada duanya, kata Habib Ali Habsyi, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada di dunia ini majelis yang paling nikmat dan bisa menahan turunnya musibah dan balak dari Allah seperti majelis maulid kanjeng Nabi Muhammad Zawajat taubatak ya asi idza batatub. Ini Allah turunkan rahmat, Allah manggil nama kita satu-satu, maka tepat kiranya wahai yang hadir, nek kulolan panjenengan kepengin tobat, niki saatnya tobat. Zawajat aubatak ya syarid idza bataub. Eh, hey, orang yang jauh dari Allah, wis cukup tiap hari kita tambah jauh dari Allah berkat majelis maulid eh yang jauh dari Allah saatnya kau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala la zawagat la syak yufar bihi jami'ud dhunub kata Habib Ali Habsyi di saat ini kita solawat datang kanjeng Nabi Gak ada yang ragu Gak usah diragukan lagi bahwa semua dosa kita diampuni oleh Allah amin ya rabbal makanya majelis sholawatan seperti ini itu kita pakai di semua hal kegiatan kita ulang tahun deso sholawat ulang tahun kota sholawat ulang tahun anak sholawat peresmian masjid sholawat ngerabek no anak solawah semua kegiatan sebab dengan kita bersolawat apa yang kita ingini daripada peresmian masjid insya Allah diparingi gampang Gusti Allah peresmian rumah kita bangun rumah paling api untuk peresmiannya bersolawat atau mengundang maulid agar barokah no anak nggih ngoten nek pengin pernikahannya itu pernikahan sing barokah nggih solawat kalau sudah kita ingin barokah dari Allah Subhanahu wa taala ke semua kegiatan kita kita makmurkan dengan solawat eh semua asal jangan kemaksiatan dengan solawat dan nah, ini sing repot niku sing mburi niku pokoknya apa stok sih lu buburi maring ini akan aja telat salah dewe kon nek kadang-kadang ketemu wong wedok kelambini rotok seksi titik langsung Allahumma sholli Allah Muhammad dengkulmu ya lah masamu kiai ya sing lewat niku lah niku hukumnya haram nek solawat gawe maksiat mundelok maksiat kok solawatan Nih, iya. Atau kadang-kadang main togel menang. Umpama sholli ala Muhammad. nah, niki gelam biar nih. Nih, Semua kegiatan yang baik mulai dengan sholawat semua kegiatan yang kepingin dibarengi berkah Gusti Allah nggih sholawat. maka itu para ulama kita selalu dalam berceramah dalam mengarang kitab setelah hamdalah kemudian bas, setelah basmalah kemudian hamdalah kemudian sholawat nopo berkat solawat dumateng kanjeng Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam senantiasa bukunya senantiasa masjidnya pernikahannya rumah barunya semua kegiatannya diberkahi oleh Allah berkat kanjeng Nabi dan nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah niku kula seneng delok kaos arek-arek mau solawatan sampai ketam tepak niku wis sampai matek sholat bah dikandani bid'ah tambah mbok ora bid'ah tambah wakeh sing solawat nek diwalah sirik atau hulu kepada kanjeng nabi berlebihan ya tambah rame kok solawatan dititeni pokoknya nek tambah dilarang tambah rame nggih biar nggih ngoten ku niku ini syirik bid'ah ini kuwabe holi kuwabe sampai ibu kita Kartini ono hole saya. Pak Soekarno ini kurang nate diundang hole kabe tambah di saat niki. Nih pokoknya tambah dilarang tambah akeh engko maring ngono nggih ngoten semua kegiatan yang baik kita nggak peduli dengan siapapun sing penting Gusti Allah ridho kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ridho insya Allah senantiasa kita siarkan agar mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala monggo sholawat punya pahala yang begitu besar zikir punya pahala yang begitu besar makanya dalam pernyataan Imam Sahal Tasturi niku disebutakan kalau umpama orang itu tahu kemuliaan majelis zikir duduk majelis dangdutan setiap majelis zikir majelis ilmu yang diadakan itu mempunyai kemuliaan yang apabila mereka tahu la atauhu walau habuan merangkak merangkak pun berangkat masya Allah wong kedung boton niki kula titeni setiap acara aridwan mesti nyewa motor nyewa sembarang kali berangkat nah niki ini bukan hal yang remeh ini berarti orang yang tahu kebesaran majelis tersebut lah gawe apa sampai nyewo lah gawe apa sampai mengorbankan harta sampai segala-galanya kalau bukan sesuatu yang akan membawa manfaat buat dia makanya ku kanjeng Nabi dawuh teng Sayyidatuna Aisyah nggih ajruki ala qadr nasobiki pahalamu tergantung payahmu jadi majelis ku tambah ganjaran ini tambah ke. insya Allah hari Ariduan tahun ngarep di Irian Jaya kono nggih ambek cawetan kabeh sing hadir terus kon cawetan opisan mari ngono nggih semakin jauh semakin besar pahala nggih Pak wong nek wis kadung seneng gak ada kata jauh orang itu kalau sudah kadung cinta gak ada sakit tetap dia akan berkorban sampai titeni kata Imam Sal beliau berkata berbul Habib la yu'lim wong lek kadung seneng dijiwit dikeplak dikongon wadoh dikongon sembarang kali tidak akan membawa hal yang menyedihkan atau menyakitkan kalau ono lorone wis ayo nek wis kadung seneng ambek kiyaine eh tolong tukokno apa jarum di tumpang ngono berangkat lho gak kadon enggak pol jarene kiai opoe eh, berangkat orang kalau sudah kadung cinta nggak ada kata jauh orang kalau sudah kadung cinta nggak ada kata sakit masih loro-loro flu-flu pilek-pilek yo berangkat nang majelis udan-udan yo berangkat saya pernah sekali hadir majelisnya Habib Muntir di Jakarta heran saya tengah-tengah majelis udan terus dan tidak ada terop sama sekali tak delok itu kok pucuk sampai pucuk gano siji sing ngadeg satu pun yang berdiri gak ada koyok nikmati majelis tersebut eh, Gak ada kata sakit nah kadang-kadang arek gerimis titik seperti ya Ridwan pemenuh saya wis minggu sepisan gampang wis nah ben rong minggu lalu maeman Ada kata kau lagi seminggu sepisan itu tambah lebih gampang wis Nih. Eh, kalau orang sudah cinta kepada Nabi jangan cinta sama Habib Jamal percuma kalau apa-apa kalau cinta mbak aku gak kecipratan, suge yo gak jabatan ya gak ono proyek ya mentah terus gak ono gunane belas wis cinta dumateng kanjeng Nabi Nek cinta mbek Kanjeng Nabi oleh syafaate Kanjeng Nabi, dibareng mbek Kanjeng Nabi oleh sembarang kali. Kalau kita cinta dengan manusia, kayak apa? maka dari itu keberkat cinta kulolan panjenengan dumateng kanjeng nabi kita sudah nggak lagi rasa jauh dorbul habib layuk lim sampai titeni nek manten anyar Bujuni niku gak ketok ngangkat kursi dadak no kebentuk nang sirai bujuni. duh ya Allah sepurane yo gak gak popo Pak mesem-mesem lho loro lho iku mau aku sok banter titik oh enggak gak apa-apa manten anyar begitu telung ulan koyo ngono maneh terulang ngangkat kursi ke bentuk maneh tok ndasmu gak ketok ae iki ndas lah masamu kelopo iki ngamuk-ngamuk karena sudah nggak cinta kalau sing cinti cinta nggak ada loro di jiwit nih coba lek manten nanyar kadang-kadang sing wedok jiwit nopo niku bojone di jiwit mesam-mesem oleh setahun jiwit eh kon jiwit ae jiwit ae mana tak sablek lho kon jiwit iya. orang kalau cinta dorbul habib layuk lim nggak ada yang namanya sakit uzur buat sang kekasih itu nggak ada nih maka dari itu kulalan panjenengan ngeles kadung cinta datang kanjeng nabi majelis dimanapun dia datang wis gak ruwis semuanya ditinggal maka kata Imam Saltasuri tadi kalau orang tahu kadar majelis ilmu dan zikir tadi itu majelis solawat demi Allah mereka datang walaupun merangkak mereka bayar berapapun dibayar kalau tahu kadar majelis ilmu dan kalau mereka punya jabatan dipertaruhkan untuk majelis tersebut saya pilih majelis daripada jabatan kalau mereka punya dunia dan toko ya apa ini Joko toko apa hadir ar kalau orang yang cinta kanjeng Nabi, dia akan tinggalkan tokonya, harta dan segala galanya hanya untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan niki ini kadar yang namanya mahabbah. Karena tahu setiap majelis yang kita hadiri ini nggak main-main. Setiap kita hadir tadi saya sampaikan turun rahmat, malaikat nggak hadir, kemudian hati tentrem disebut setunggal-setunggal Pak nami kula kali panjenengan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama yang dipanggil niku dilebokno album. Album bahasa Arab ini niku diwan nek pun melebet teng diwan diwane namine diwanul mahbubin diwan orang yang dia yang dicintai cintai oleh siapa kekasih Allah Nabi besar Muhammad nggih arek nom-nom niki lek kadung duwe kanca seneng gawe album dhewe jenenge iki alamati kemudian diberi hobi neopo, niku arek nom-nom seneng Lu Kanjeng Nabi juga punya diwan Terus sinten sing mlebet teng diwane Kanjeng Nabi nggih sing cinta dateng Kanjeng Nabi. Nah cinta dateng Kanjeng Nabi ini niku buktine nopo? Sering solawatan, seneng solawatan, hadir majelis solawat yang di situ kita membaca sejarah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih monggo niki wasiat kula khususnya ini sedanten masyarakat Kedung Boto. Saya beri nasihat saya beri mau itu saya berikan peringatan. Di mana setiap kalian membuat apapun acara seremonial mulai selamatan deso sampai dengan peresmian masjid dan lain-lain kula jamin nek panjenengan meramaikan dengan solawat atau dengan zikir akan semakin diberkahi dan tujuan panjenengan bakal diparingi gampang Gusti Allah tapi kula jamin nek kon ngerapikno anak selamatan desa ambik maksiat ngombe-ngombe minuman keras ataupun naudzubillah sampai melakukan hal-hal yang syirik tak jamin bakal nyesel dunyo lebih-lebih akhirat pun ngoten gak ono barokai nah kalau sudah perbuatan gak ada barokahnya soro pak barokah ini apa sih ziyadatul khair kebaikan yang nambah pitu satu gawe wong sepuluh niku namine barokah tapi nek dilakukan itu semua dengan kemaksiatan gak ono barokah pitu digawe wong telu gak cukup iku jenenge gak barokah kedung boton niki nggih wonten sawai gowonten tukune dan lain-lainnya nek sekepingin sawai barokah kerjoane barokah sembarang kaline barokah perbanyak zikir majelis-majelis ilmu majelis sholawat dumateng kanjeng nabi mugi-mugi majelis ar-ridwan yang malam ini diadakan di Kedung Poto di Masjid asidki ini akan membawa keberkahan untuk masyarakat setempat khususipun sing nopo pun disampaikan kali takmir masjid-masjid kini ki dibangun. modelnya sampai saiki di Malang Raya turun ana gambari, jadi danane ya gak ruh piro. Tapi insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemudahan untuk para segenap takmir masjid agar insya Allah nantinya masjid dengan bangunan yang baru itu akan semakin membawa keberkahan untuk masyarakat sekitar tapi masjid niku nek dibangun kudu wonten sebabi nek wis jamaah gak cukup baru dibangun tapi nek jamaah pitu lapo dibangun nek subuh wong loro duhur wong papat maghribe wong sewelas isae wong enam, ini wis ngono ditata sing apik ae. pembangunan itu kalau memang jamaah meludak gak cukup majelisnya, jumatannya dan lain-lain, lan itu namanya tausiul masjid. Sebab nopo eman kalau gak harus dibangun dibangun seakan sing sien nanti nopo bantu singen nanti bant singen nanti bantu dia sudah bantu kemudian dijebol Nah itu bantuannya hilang. Tapi kalau memang harus seperti itu, maka kata ulama diperbolehkan apabila sudah nggak cukup kuwedek nowis. Nah mungkin iki masjid niki wis gak cukup. Gedung Boton niki lak wonge seneng masjid kabeh. Angge Pak. pokoknya wong Gedung Boton iki seneng masjid, dangdutan dia seneng. Kuwabe seneng, nggih. Pokoke ojo dangdutan di masjid ae, nggih. Maka itu kalau mau dibangun betul-betul dipikirkan untuk yang akan datang, jangan sampai harus dirubah lagi. Sebab hadumul masjid niku mau tenang sal menghancurkan dinding masjid niku nggak boleh kecuali harus ada sebab-sebabnya. Niki nopo sebabe? Oh niki mau cekap. Apalagi kalau wakof maka tidak diperbolehkan membuang sebagian dari apapun di masjid ini. Terus nanti ini nopo niku bekas apa botone niku bekas botone niku dijadikan pondasi tidak boleh dibuang begitu saja nih maka itu mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala maringi barokah masyarakat gedung boto berkat solawatan datang kanjeng Nabi berkat zikir datang Gusti Allah dan berkat insya Allah kerawuhi pun standen nopo poro malaikat yang hadir di majelis yang mulia ini amin ya rabbal amin ya rabbal alamin monggo jangan melupakan insyaallah untuk minggu yang akan datang di mana di sumber mancing nggih mugi-mugi kulalan panjenengan diparingi sehat panjang umur amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فجرنا ورجعنا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاذرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دار دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم بحق الفاتحة وسل الفاتحة وبحق من نزل الفاتحة نسألك أن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا بالجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شاكنا والمحروما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا يا الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرامي يا واسع الكرامي بالمصطفى بلغ قصيدنا يا ربي بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم